Grazie. का मत kemudian sempurna tenggelamnya insya Allah pukul 7.33 sempurna tenggelamnya lalu kemudian kita pun solat Isya asya makan malam Isya solat malam asya air baris atas makan malam Isya baris bawah solat malam jangan salah cakap nanti diajak setelah Isya tidur. Nabi setelah sholat Isya tidur. Kenapa Nabi mudah bangun malam? Karena setelah sholat Isya tidur. Dan tidur yang paling sempurna setelah sholat Isya. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Setelah itu tengah malam, cari lagi hubungan dengan Allah. Sunnah sunnatan tahajud raka'ataini lillah ta'ala. dia tidur. Kenapa umat Nabi sekarang upaya bangun malam? Karena setelah Isya itulah acaranya mantap-mantap. Utaran setelah Isya. Box office setelah Isya. Real Madrid, Barcelona setelah Isya. Kalah hubungan dengan Allah dibanding dengan hubungan dengan MNC TV. Kalah hubungan dengan Allah dibanding dengan hubungan dengan kota ajaib bernama televisi kalah hubungan dengan Allah dibanding dengan kotak kecil kotak ajaib bernama internet Facebook Twitter BBM WhatsApp rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maka kita senang masjid ini besar tinggi kalau tinggi kepala tiangnya maka sirkulasi udara bagus masjid ini pula besar tapi tiangnya নাম বুঝে যায় এই সুকা diambil dari Yogyakarta, titipan dari Nyi Roro Kidul, penjaga patung Dewi, patung Dewa, Dewa Monyet, Hanuman, Dewa Gajah, Ganesha. Itu semua ada setan di dalam. Maka yang kita tak boleh menyimpang patung. Innal malaikat dan malaikat. Lata bifulul buyun. Malaikat tak masuk ke dalam rumah. Fihat tak masih. Kalau dalam rumah itu ada patung. Maka bapak ibu yang masih ada patung di rumahnya balik dari sini ambillah jangan dijual dipecahkan dihancurkan kemudian patung kayu dibakar kemudian patung keramik dipecahkan kenapa malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di dalam itu bisa menengok youtube.com, bisa memutar MP3, bisa menelepon, bisa menggambar. Bapak Ibu mau dikasih HP bagus, tapi tak hidup. HP mantap, tapi mati. Begitulah orang yang badannya sehat, fisiknya sempurna. kecerdasannya maka kita ingin supaya tetap hidup maka terjadi menengok yang batin batin milik Allah nahnu nahkumu bizawahir kita menengok zahirnya saja wallahu yatawalla sarair kita hanya menengok zahir batin urusan Allah kalau kau lihat orang berjamaah ke masjid maka saksikanlah dia adalah hamba Allah yang hidup jadi kalau ada kawan di rumah tidak ke masjid itu dia sudah mati mati দীর্ঘ Dick. مجھے جان